Apa hukumnya sholat tanpa penutup kepala? Kalau ditanyakan sah atau tidak, jawabannya sah. Boleh, ndak ndak ndak ndak ma, ma, ma, ma, tidak menafikan keabsahan sholatnya. Namun kurang afdol. Lebih utama mana memakai imamah atau kolon suah? Kolon suah. Kalau suwa itu merupakan sunnatul muslimin yang membedakan antara muslimin dengan kufar itu kalian suwa. Kalau imamah itu perkara yang sifatnya mubah saja, boleh. Kalau memakainya dalam rangka bin Nabi untuk meneladani Nabi kita Muhammad SAW maka dikasih pahala dengan net tersebut. Jadi yang sunnah itu suahnya, suahnya Imamah itu penambahan. Di antara yang dinasihatkan adalah Syekh Rabi bin Hadi, beliau sangat menekankan sekali uh, kaum muslimin terutama salafiyin jangan melupakan namanya kolan suah. Terus dipakai ini kolan suah. Allahul musta'an. Terkadang masih malu atau ragu jika tidak mencium tangan saat berjabat tangan kepada guru, dosen, dan lain-lain, takut dikatakan tidak sopan atau tidak beradab. Ya sesekali. jangan dijadikan sebagai ada. Sekali cium tangan. Terus nggak cium tangan loh. Nggak cium tangan. Sesekali Pak, itu bukan sunnah yang di, eh, yang di, kebiasaan. Jadi yang yang sunnah pak jarang-jarang pak. Jadi insya Allah kadang cium kadang enggak pak. Jangan marah pak. <laughs> Ya, kasih penjelasan. Barakallahu Kasih penjelasan. Eh, dosanya betul ya pak. Ayo. Nah, iya. Dosanya ya pak? Enggak boleh. Atau dia perempuan, dosanya laki-laki? Enggak boleh. Enggak cium tangan. Bukan mahramnya, Pak. Kurang adab. Enggak, itu sesuai dengan adab Islam, Pak harus menyampaikan. Hmm. والله تعالى أعلم بالصواب Tanyaannya Pak Antun di apa Pak? Uh, uh, ada pernah pernah kita bahas ya dalam mufrad ketika kita masuk ke rumah yang kosong membaca assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin itu disebutkan sama Nawawi rahimahullah juga berlaku ketika masuk ke masjid yang kosong, musola yang kosong atau ke rumah orang lain yang memang kita, yang memang kita mau masuk padanya dan dia kosong. Yang ini keterangan dari para ulama. Lah pasti amalkan. para klasik Bagaimana sebagaimana adab dalam Islam jika menguap maka dianjurkan untuk menutupnya. Lantas bagaimana jika bersendawa? Apakah ada anjuran dalam Islam untuk ada bersendawa? Karena kami dapati ada sebagian saudara kami yang bersendawa dikeluarkan dengan bunyi keras. Dan malah mungkin sebagian lagi dibuat main-main. Nah, mestinya nggak demikian. Alami saja, para klasikum, jangan dikeraskan atau jangan dibuat dibuat main-main. Kalau memungkinkan secara etikanya disembunyikan dikarenakan perkara yang kurang etis para klasikum. Nah, kemudian banyak orang Wah, ada kurang adab, kurang etis. Para kajikum. Sehingga ditahan, bahkan mungkin bisa ditutupi supaya tidak ke orang lain apalagi. Sendawa kan e, mengeluarkan aroma. Nah gitu ya. Nah, antum lagi makan duren, sendawa, hmm, gitu. Us, langsung aroma durennya keluar. Nah, antum lagi makan pete, jengkol, hmm, keluar jengkolnya ya Evan. Nah, maka yang semacam ini harus diperhatikan baik-baik secara etikanya. Secara etikanya ya, Ditahan supaya jangan memperlebar ke orang lain. Masya Allah. Bagaimana solusi dalam Islam ketika istri tidak bisa mendapatkan nafkah batin dikarenakan kondisi fisiknya sang suami? Karena saya pernah dengar bahwa sang suami diharuskan berobat dalam jangka waktu satu tahun. Kalau masih gagal dalam berobat, apakah istri bisa mengajukan hulu dan apa standar terpenuhi jika istri mengajukan hulu? Masya Allah. Nama Ikhwan. Iya, kalau yang satu itu yang jadi masalah nah, dia kondisi fisik kayak gitu, tanda kutip ya. kondisi fisik. Berarti yang satu itu berarti kan. Yang itu memang termasuk cacat dalam eh, atau kaiban dalam rumah tangga. Berobat ketika secara medis dinyatakan tidak mungkin kondisi fisik tadi itu sudah menjadi penyakitnya dia, maka kembali kepada sang istri kalau dia ridho, dia ikhlas, dia tulus menemani suaminya, walaupun untuk yang satu itu nggak dapat, labas, dapat pahala insya Allah. Tapi kalau dia nggak mau, ya itu haknya dia ya. Maka boleh dalam kondisi yang seperti ini mengajukan khulu. Itu termasuk uzur syari. Karena terkait langsung dengan tujuan pernikahan. Paham ya? Yang hati itu ya. Yang itu nggak fungsi. Ya wis, Repot saja ya kan. suaminya nggak ikhlas, nggak ridho, nggak bisa. Yang saya nikah ya yang yang itu. Maka dia punya hak untuk hulu. Nah, yang namanya hulu itu mengajukan gugatan cerai dari pihak istri kepada sang suami. Kalau suaminya enggan, tidak mau dalam kondisi yang seperti ini disampaikan kepada pemerintah. Ini pemerintah yang menjatuhkan khuluknya, namanya khuluk ijbar. Sebab uzurnya syar'i. Kalau sudah khulu, maka satu dikembalikan maharnya. Mengembalikan mahar. Yang kedua, sudah bukan suami istri lagi. Suami nggak lagi memberikan nafkah. Yang ketiga, sang wanita menunggu masa idah satu kali haid. Satu kali haid untuk mensucikan rahimnya. Setelah itu, bebas dia menikah dengan siapapun. Boleh dia rujuk kembali kepada suami yang pertama, dengan akad baru, mahar baru, wali mahar baru. Sama seperti talak roji pertama, talak roji kedua. Ya, yang sudah e, jatuh talak, nggak dirujuk sampai selesai masa iddah. Maka sama dengan itu. Sebagai lagi suami istri bisa nikah lagi dengan akad baru, mahar baru dan wali mahar baru. Sehingga namanya hulu itu namanya talak bain suro. Barakallahu wajib. Difahami insyaallah ya? Paham ini? Nah, jadi poin-poin eh, perlu uh, dipahami. Tadi kalau dia penyakitnya bukan terkait dengan itunya, dia penyakit yang lain, misalkan diabetes atau apa komplikasi ngefek ke sana gitu. Itu belum karena mungkin diobati. Kalau, kalau, kalau penyakit terkait dengan itunya langsung sudah berfungsi, itu itu kaitan. Tapi kalau misalkan suaminya karena komplikasi ada ada kolesterolnya, ada asam uratnya, ada diabetesnya, ada apanya begitu. Sehingga itu fungsinya kurang maksimal. Itu bukan udzur syar'i itu minta khulu. Diminta untuk bersabar, diminta untuk berobat barakallahu Nah. Nah, begitu dia sudah sehat, normal lagi. Atau dia mulai apa namanya sudah mulai mendingan, normal lagi. Bisa ya, kan. Nah, barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya? Apa hukumnya bagi pasangan suami istri memanggil mas kepada suaminya, dek kepada istrinya? Apakah diharamkan? Tidak ada masalah. Itu uruf e, masyarakat demikian. Yang dia bawakan bukan mas, yakni saudara kandungnya, dek juga bukan saudara kandungnya, tapi panggilan kayak mas, kakak, ah, engkang, aa, siapa lagi? Abang, hakat. Itu namanya panggilan kehormatan. D itu panggilan sayang. Yang menjadi pembahasan di kalangan para ulama ketika memanggil abi atau umi. Ini pembahasan panjang. Ahsan tidak. Kalau memanggil dengan lengkap, Abu Fulan. Ya Pak, misalkan anaknya namanya Abdullah, Abu Abdullah gitu atau Ummu Abdillah akan. Jangan panggil bi ba om ma mi. Batal di suaminya dia harusnya sendiri ini di, dihindari. Nah, lebih bagus memanggil panggilan sayang atau memanggil namanya. Memanggil namanya. Barakallah. Allah taala alam Belum ada? Hah? Loh, kok menengah ya tuh? Ya sih ngono.